dikarenakan menghadiri salah satu dari majelis ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tentunya jumlah malaikat yang ada di langit sana tidak terhitung kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menghitungnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah." Tidaklah di langit sana ada jarak sebanyak empat jari jemari manusia, melainkan di situ ada malaikat yang selalu sujud kepada Allah. Langit yang begitu luas, maka bisa dibayangkan bagaimana jumlah malaikat tersebut. Semua mereka mendengar nama-nama hamba-hamba Allah yang sedang berada di majelis ilmu agama. Dan juga kita memohon kepada Allah Jalla wa ala agar kita dapat memperoleh sebuah keutamaan yang tercantum di dalam hadis Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajanisina fiha wal mutazawirina fiha Sungguh telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karmakan dikarenakanku dan saling kunjung mengunjungi dikarenakanku juga mereka saling duduk sesama mereka dikarenakan aku hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Imam Tirmizi Ikhwanil kiram wa akhwatil kalimat sedang jamaah salat maghrib dan Allah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai dan hormati. Pada sore hari tadi, ba'da asar, kita mengangkat tema tentang sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesuksesan dunia dan akhirat. Di sana telah kita terangkan beberapa hal yang sangat penting dalam mengangkat materi tersebut yaitu di mana kita harus membuka lembaran-lembaran Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggali akan sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan karena Al-Quran Karim telah berfirman In hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira Sesungguhnya Al-Quran ini Sesungguhnya Al-Quran ini mengarahkan kalian, menyuruh kalian kepada jalan yang paling bagus, kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang mau beriman dan beramal bahwa bagi mereka pahala yang sangat besar. Di sana telah kita sebutkan ayat atau bahkan surat yang mana para ulama yang berbicara tentang sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat tidak pernah meninggalkan surat dan ayat tersebut yaitu firman Allah Jalla wa Ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasaw bil haqq watawasaw telah kita sebutkan beberapa penjelasan tentang ayat ini yang insya Allah taala pada maghrib ini akan kita selesaikan penjelasan tentang ayat tersebut sebelum kita menyebutkan sebab-sebab yang lainnya dari sebab-sebab kesuksesan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya Allah taala wa bi'izni. Pada pertemuan Tadi telah kita sebutkan tentang pentingnya dan keagungan waktu itu dengan beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah bersumpah dengan waktu di sekian ayat di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan akan keagungan waktu dan masa itu. Juga telah tersebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pentingnya menjaga waktu dan agungnya dia dan juga penyair Arab menyatakan atau Imam Syafi'i di dalam bait syairnya menyatakan al waktu kasayf idza lam taqta'hu qata'ak waktu itu laksana pedang samurai kalau engkau tidak pandai menjaganya maka dia akan menebas lehermu demikianlah waktu kalau engkau tidak bisa meraih keuntungan dengannya maka kehancuran dan kerugianlah yang akan engkau dapatkan di balik waktu yang telah berlalu tersebut oleh karena itu penyair Arab menyatakan laita syababa ya'udu yawman. Laita syababa ya'udu yawman ma fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashi. Aduhai kalau masa muda, masa mudi itu bisa kembali lagi. Maka niscaya akan aku sampaikan kepada para kaum muda dan mudi apa yang akan dirasakan oleh orang yang sudah tua umurnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manusia dalam masalah umur dan masa ini hanya dua baik dengan umur ini mereka meraih kemuliaan di sisi Allah ataukah mereka dengan umur dan masa ini yang berlalu yang berlalu ini mereka menjadi orang yang paling buruk di sisi Allah tidak ada yang ketiganya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Busr radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi man tala umruhu wa hasuna وشر wa syarrun nasi man tala umruhu wa manusia terbaik di sisi Allah itu adalah yang panjang umurnya namun baik amalannya dan manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah yang panjang umurnya namun amalannya juga ikut buruk namun amalannya buruk dan para ulama menerangkan umur 20 itu sudah banyak sudah panjang Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid Alam ya'ninil ladina an alam ya'ninil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq Belumkah cukup bagi orang-orang yang beriman sebagian ahli tafsir menerangkan belumkah cukup umur mereka sudah lewat dari 20 tahun untuk takut kepada Allah agar hati mereka untuk tunduk kepada zikir Allah, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dalam beberapa riwayat dari Ibnu Abbas yaitu tatkala mereka sudah berumur 20 tahun, belum cukup. Mereka telah melupakan Allah, telah jauh dari agama Allah. Maka dari itu menjelaskan kepada kita rahasia Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr. Sehingga Allah berfirman wal 'asr. Juga pada halaqah sebelumnya telah kita sebutkan tentang keimanan yang benar. Syarat-syarat keimanan atau yang disebut dengan rukun-rukun iman dan rincian-rinciannya secara ringkas sehingga kita dapat memahami kenapa Allah Azza wa Jal menyebutkan dari empat golongan yang dikecualikan dari kerugian ini yang pertamanya adalah alladzina amanu adalah orang-orang yang beri, beriman dengan makna yang dengan iman yang jelas dengan rukun rukun iman itu adalah al-i'tiqad bil qalb wal amalu bil, bil wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih itulah yang namanya iman mengimani dengan hati dengan kalbu bukan kalbu kalbu artinya anjing kalbu yang namanya arti yang namanya ha? hati lihat bagaimana hancurnya para penyanyi-penyanyi yang nggak paham bahasa Arab kalbu kalbu artinya anjing bahasa Arab tapi berarti hati adalah kol kalbu kalbu ya jangan salah ngomong ini anak saya kalbu saya arti ini anjing saya <laughs> tapi kol kolbu kayak kof ya kalau kol iman itu adalah al i'tiqad bil qal meyakini dengan hati wal qawlu bil lisan dan mengucapkan dengan ucapan wal amalu bil jawarih dan menerapkannya dengan perbuatan itu yang namanya iman. Iman dengan hati tetapi tidak mau mengucapkan maka ini tidak diterima di sisi Allah Azza wa Iblis beriman akan keagungan Allah tetapi tidak mau dia tidak mau mengamalkan dia bersumpah dengan keagungan Allah fa bi izzatika la ajma'in dengan kemuliaan ya Allah aku bersumpah ini menunjukkan iblis mengimani akan keagungan Allah tapi tidak mau mengamalkan. Atau dia mengucapkan kata-kata iman dan mengamalkannya tetapi di hatinya tidak ada keimanan. Artinya hatinya tidak mengimani apa yang dia ucapkan dan tidak mengimani apa yang dia lakukan. Ini juga tidak bermanfaat. Seperti kondisinya mereka kaum munafik munafikin. Mereka salat, mereka ucapkan la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, tetapi hati mereka menyembunyikan kekufuran, tidak mengimani apa yang mereka lakukan. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa, "Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah api neraka yang paling bawah. Atau sebaliknya, dia mengimani tapi tidak mau mengucapkan. Ini juga tidak cukup. Dikatakan dia seorang mukmin. Seperti kondisinya Abu Ta Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu syariat yang dibawa oleh Nabi agama yang paling bagus yang ada di bawah kolong langit ini. Dalam bait-bait syairnya dia menyatakan laqad alimtu annahu khairul adyani tahta adimis sama. Aku tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh keponakanku ini Muhammad adalah agama terbaik yang ada di bawah kolong langit Tetapi karena tidak enakan dengan masyarakat Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan Sehingga disebut sebuah kisah oleh alimah imam bukhari Bagaimana cerita meninggalnya Abu Talib Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari dan alimah Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa dari dari tariq Sa'id bin Musayyab bahwa menjelang meninggalnya Abu Talib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi agar pamannya ini meninggal di atas Islam supaya pamannya ini meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah karena Abu Talib adalah orang yang membela dakwah Nabi dengan kehormatannya dengan hartanya kedudukannya sehingga Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang kaum musyrikin Arab di Mekah tidak ada yang berani mengganggu Abu Rasulullah ketika Abu Talib masih hidup. Mereka mampu mengganggu Rasulullah sehingga Rasulullah harus lari dari Mekah diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah setelah Abu Talib meninggal. Maka Rasulullah menjelang meninggalnya Abu Talib diranjang kematian. Rasulullah menyatakan ya am qul kalimatan uhajjulaka biha indallah wahai sang paman ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat nantinya di hari kiamat aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Nabi di sebelah kanannya Abu Talib. Kemudian Abu Talib ketika mendengar seruannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ponakan beliau yang paling beliau cintai dari kecilnya dididik dijaga oleh beliau sampai Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabinya Allah beliau masih menjaga masih membela dan meyakini itulah agama yang baik kemudian Abu Talib menoleh ke arah kiri di arah kirinya ada dua tokoh Quraisy yang bejat dan jahat satunya sampai mati dalam keadaan musyrik namun satunya lagi masuk Islam setelah Nabi meninggal yaitu yang bernama Musayyab dan Umayyah. Ketika Rasulullah memerintahkan mengajak paman yang mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib menoleh ke arah kiri. Di situ ada dua tokoh Quraisy, tokoh masyarakat. Umayyah dan Musayyab. Mereka berdua menyatakan dan membantah ucapan Nabi kepada Abu Talib dengan menyatakan Atarghabu an millati Abdul Muttalib Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang engkau yang dibawa oleh Abdul Muthalib, tokoh kita, ulama kita, cendikiawan kita? Dengan mengikuti ajaran keponakan kamu ini yang baru kemarin lahirnya. Rasulullah Abu Talib kembali menoleh ke arah kanan kepada Rasulullah. Kembali Rasulullah dakwah beliau tidak pernah berputus asa tidak ada henti-hentinya. Rasulullah kembali menyatakan, "Ya am, qul kalimatan uhajjulaka biha 'indallah." Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah. Yang nantinya aku akan bisa membela engkau di hadapan Allah dengan kalimat ini. Kembali Abu Talib menoleh ke arah kiri kembali dibantah oleh dua tokoh Quraisy tadi dengan ucapannya atarghabu an millati abdil Muttalib wahai Abu Talib apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu yang sudah sekian ratus tahun kita jalankan hanya dikarenakan ajaran yang baru kemarin lahir yang dibawa oleh keponakanmu kembali Abu Talib mengarah menoleh ke arah Nabi kembali Rasulullah ucapkan la ilaha illallah dan mereka kembali membantah dengan ucapan hal yang sama sampai-sampai di akhir hayatnya dikatakan famata ala millati abdil muttalib akhirnya Abu Talib mati di atas agama nenek moyangnya agama jahiliyah sebabnya karena tidak enak beliau tahu kebenaran dakwah Nabi tapi mengucapkan tadi tidak enak dengan dua tokoh Quraisy yang ada di sampingnya Akhirnya ditunda, ditunda sampai malaikat maut mencabut nyawanya. Dia mati dalam keadaan agama jahiliyah. Ini bahaya beragama enak tidak enak. Kalau saya nggak ikut mereka, kalau saya nggak ikut melakukan, nggak enak apa kata orang. Saya tahu hukumnya. Tapi kalau nggak bagaimana perencanaan nggak enak, nggak enak. Akhirnya ketika dia sedang melakukan tsunami datang, sedang melakukan hal itu dicabut nyawanya oleh oleh malaikat mau. Bagaimana kiranya nantinya di hari kiamat? akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat satu jengkal matahari di kepalanya dia dalam keadaan telanjang tidak beralas kaki dan tidak disunat semua manusia di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan demikian semua para nabi menyatakan nafsi nafsi hari ini diriku dan diriku ini bahayanya beragama enak dan tidak eh, enak maka syahid dari cerita di atas bahwa iman itu tidak cukup yang penting di hati yang penting saya tahu itu baik ya untuk beramal janganlah dinilai dari amalan saya janganlah kamu nilai ucapan saya kamu belum tahu hati saya ini bersih ya <laughs> kata sebagian orang amalan yang buruk, ucapan yang buruk, tanda hati itu buruk itu kaedah dari Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Nu'man ibnu Bashir sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Nabi bersabda inna fil qalbi mubghatan idza salhat salhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb Sesungguhnya di dada ini ada segumpal darah Kalau dia baik akan baik seluruh perbuatan badannya Dan kalau dia buruk maka buruklah seluruh anggota badannya yaitu hati maka buruknya amalan, buruknya ucapan menunjukkan buruknya hati. Karena kalau hatinya bagus, hatinya baik, akan baik pula amalan-amalannya. Itu kaidah dari itu. Sehingga jangan berlasan yang penting kan hati. Jangan kamu nilai saya, ucapan saya, perbuatan saya memang masih seperti ini. Tapi yang penting hati saya bersih. Masya Allah. Ada yang bawa dalil lagi, yang penting hati. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa la ila la walakin yanzuru ila qulubikum Allah nggak melihat penampilan-penampilan kalian walaupun saya masih begini penampilan saya masih orang barat kamu dah, masya Allah dan Allah nggak melihat kepada jasmani-jasmani kalian tapi Allah melihat ke hati kalian hati saya Alhamdulillah bersih selama ini walaupun saya belum sholat tapi hati saya bisa jadi lebih bagus daripada hati kamu ya ini dalilnya kata para ulama orang yang berdalil untuk membenarkan hal tersebut dengan dalil ini dia nggak jujur kan hadis ini ada lanjutannya Nabi menyatakan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tetapi Allah itu hanya melihat kepada hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Sehingga Abu Talib tidak dikatakan mukmin dan mati di atas kekufuran, tidak mau mengucap mengucapkan. Padahal sudah membela dakwah Nabi. Ya? Tidak mau aja mengucapkan. Meyakini sudah Maka iman itu harus diyakini dengan hati. Harus diucapkan dengan lisan dan harus diterapkan dengan amal amalan. Tuhib. Maka inilah golongan yang pertama yang Allah kecualikan dari kerugian. Maka dari ini kita mengetahui bahwa golongan yang pertama yang akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang beriman. Dan di dalam pengecualian ini tersiratkan di dalamnya makna pentingnya ilmu agama. Demikian diterangkan oleh para ulama. Dari sisi mana? Dari sisi di mana keimanan itu tidak akan mungkin benar tanpa ilmu Bagaimana dia mengimani sesuatu? Karena arti iman meyakini sesuatu. Mengucapkannya dan mengamalkannya. Kalau dia tidak mengetahui itu adalah sesuatu yang harus diimani, sesuatu yang harus diucapkan, sesuatu yang harus diamalkan. Tentunya itu semua harus ada il ilmu agama. Maka tidak mungkin seorang bisa beriman dengan iman yang benar kalau dia tidak menuntut ilmu agama. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia perkara agama ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ilmu agama itu bukan tugasnya hanya santri-santri pasantren. Semua kita berkewajiban menuntut ilmu. Karena semua kita ingin meraih surga Allah. Semua kita ingin imannya benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sekian a'immah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dari sekian para sahabat Nabi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu sebuah kewajiban kepada seluruh orang yang mengaku Islam. Ya, itu kewajiban menuntut ilmu. Bukan hanya ustaz yang harus menuntut ilmu. Santri pesantren semua yang mengaku Islam kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ilmu agama yang mana yang harus dipelajari setiap orang wajib mempelajarinya yang dia fardhu Kata Imam Ahmad, "Alladhi yaqumu bihi dinuh." Yaitu ilmu yang dengannya dia bisa melaksanakan atau menegakkan agamanya. Dia diwajibkan salat wajib bagi dia mempelajari sifat salat Nabi dari mulai berdiri dari mulai wudhu sampai salam nggak akan diterima oleh Allah kalau sholatnya warisan dari kedua orang tua nggak akan diterima oleh Allah kalau sholat saudara warisan dari tengku atau ustad. tetapi sholat yang diterima oleh Allah apabila itulah warisan dari Nabi Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat walaupun sholatnya mungkin benar tetapi nggak tahu dalilnya hanya melihat kedua orang tua seperti itu kalau ruku kalau sujud seperti itu kalau berdiri seperti itu wah nggak akan diterima karena caranya udah salah bukan dari Al-Quran dan hadis caranya dari selain cara Islam Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ada tanpa ada dasar ilmu agama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan ditanya. Ketika nanti ditanya sholat kamu seperti ini sujudnya, dari mana kamu dapatkan? Tidak akan bermanfaat jawabannya ibu saya yang mengajarkan. Saya melihat bapak saya kalau ruku demikian, kalau sujud demikian, kalau tersahut seperti itu. ya akan Allah tanyakan di hari kiamat adalah Mada ajabatumul mursalin yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bagaimana kalian mengikuti para rasul dalam sholatnya, zakatnya, puasanya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada. Maka kembali koreksi sholatnya. Sekian tahun ini kita sholat ini selama ini dari mana sholat kita ambil? Ya, apakah dari kedua orang tua, tengku, ustadz, ataukah dari hadis-hadis Nabi? Harus kita pelajari kepada guru-guru agama atau kepada buku-buku yang sudah diterjemahkan Walaupun setelah itu kita tidak menghafal dalil-dalilnya, menghafal dalil-dalil setiap masalah bukanlah sebuah kewajiban tetapi itu sebuah kesempurnaan. Namun mengetahui dalil hukum yang wajib farduin terhadap perkara ibadah yang kita lakukan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu tanpa ilmu Allah ancam dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya mata kalian penglihatan, maksudnya pendengaran dan penglihatan kalian dan hati kalian semuanya ditanya. Dari mulai takbiratul ihram mengangkat tangan sampai mana Anda mengangkat begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Semuanya akan ditanya seperti apa Rasul kamu mengajarkan. Kamu angkat tangan sampai menyentuh telinga ditanya, kenapa miat melakukan demikian? Demikian yang saya lihat dari nenek moyang saya, nggak bermanfaat. Tetapi kalau jawaban demikianlah Rasul mengajarkan kepada kami hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walaupun kita tidak hafal, tapi ketika melakukannya kita pernah tahu udah pernah pelajari dalilnya ada dari hadis Nabi, hadis yang sahih. Ya, maka beriman itu tidak akan mungkin benar iman kita kalau tidak didasari ilmu agama. Kemudian yang kedua Allah kecualikan dari kerugian sebab kesuksesan yang kedua Allah berfirman illalladzina amanu wa amilus salih. adalah orang-orang yang beramal saleh. Amal saleh senantiasa Allah sebutkan bersama iman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa man 'amila salihan min dzakarin anu aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang saleh dalam keadaan dia beriman lelaki ataupun seorang wanita maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah jangan pernah mengharap rumah tangga itu akan bagus dan indah kalau tidak dia ada di dalamnya iman dan amal saleh jangan pernah mengharap dan mengimpikan jangan pernah bermimpi untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat kalau tidak di atas iman dan amal saleh Dan selalu Allah sebutkan amal saleh itu setelah keiman, keimanan. Menunjukkan kepada kita bahwa amal itu tidak akan mungkin bisa kita amalkan, tidak akan mungkin bisa kita kerjakan kecuali setelah kita berilmu, mengilmui. Oleh karena itu setelah Allah sebutkan iman, baru Allah sebutkan al-amal. Karena amal itu tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau bukan di atas il ilmu. Oleh karena itu Al Imam Al Bukhari di dalam kitab sahihnya menyatakan al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu itu harus dimiliki sebelum berucap dan sebelum berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Bukhari untuk kaidah di atas tadi. Berilmulah kalian bahwasanya la ilaha illallah ini ucapan qabla al qauli wastaghfir li dzambik dan mintalah ampunan untuk dosamu hadzal amal menunjukkan kata Imam Bukhari fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal Allah menyebutkan dalam ayat ini ilmu dulu sebelum ucapan dan perbuatan oleh karena itu para ulama menyatakan al ilmu syajarah wal amalu thamarah fal ilmu bila amal ka syajarati bila thimar ilmu itu laksana pohon Amalan itu laksana buah, buahnya. Maka ilmu yang tidak menghasilkan amalan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Pohon mangga di rumahnya banyak, masya Allah. Durian juga ada. Hmm, pohon apa lagi kamu? Pohon apel ada. Pohon apa lagi? Pohon mangga. Jeruk ada buahnya. Itu yang jangan kamu tanya. Gak ada yang berbuah satupun. Itu apa banyak pohon seperti itu? Ya, semua pohon ditanya ada di rumah dia. Pohon kelapa ada, mau pohon apa lagi lo ya pohon pinang ada juga ya yang nggak ada pohon uang ya tapi semua pohon yang ada di rumahnya nggak ada yang berbuah jadi untuk apa pohon seperti itu buat semak rumah aja maka itulah orang yang berilmu tapi nggak mau mengamalkan jangan coba-coba santri-santriku kalian merokok dia sambil pakai pisang subuh muridnya dilarang merokok kena ikut merokok dia ngajarkan merokok Subhanallah. Mana bentuk pengamalan terhadap ilmu? Ya. Kalau katanya pepatah apa? Peribahasa Indonesia. Guru Hah? Kencing berdiri, murid kencing sambil berlari. Kalau guru kencing sambil berlari, si murid akan kencing sambil lompat-lompat tinggi. Ya. Jadi bagaimana muridnya diajarkan ilmu, gurunya sendiri nggak mau beramal. Ini sunnah Nabi ini nggak boleh, dia tetap aja lakukan karena udah jadi proyeknya. Ya. Maka ilmu itu harus membuahkan amal. Dan Allah sebutkan permisalan yang cukup jelek dalam Al-Quran terhadap mereka orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Oh. Nasara mereka Allah gelar dengan waladhdallin orang-orang yang sesat li'annahum abidullah bi ghairi ilm karena mereka beribadah dengan semangat tanpa ilmu. Sedangkan Yahudi Allah katakan al-maghdubi alaihim orang-orang yang dimurkai karena mereka sudah berilmu tidak mau beramal dan Allah katakan mereka seperti keledai di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah 29 atau 28 ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Taurat Yahudi. Tahu isi Taurat. Sumalam yahmiluha. Tetapi mereka tidak mau mengajak mengerjakannya. Kama thalil himar yahmilu asfara Permisalan mereka seperti seekor keledai yang membawa buku-buku kitab-kitab. Ditaruh Sahih Bukhari di atas punggung keledai. Kira kita bermanfaat nggak buat keledai? Ya nggak bermanfaat. Itulah orang yang berilmu tetapi tidak mau beramal. Dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan dengan permisalan yang lebih keras lagi. Allah katakan orang yang tidak berilmu itu seperti seekor anjing. Allah berfirman, "Famathaluhum kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath Orang-orang permisalan mereka orang-orang yang keluar dari ilmu setelah mengetahuinya itu seperti seekor anjing yang selalu lidahnya ter terlilit. Ketika kamu beri makanan ataupun tidak lidahnya tetap keluar. Itulah orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu. Sudah tahu Ilmu dari agama nggak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram atau laki yang bukan mahram. Tapi nggak enak kalau nggak salaman dibilang sombong. Padahal Nabi bersabda la an yut'ana ahadukum fi ra'si bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yam an yamussa yadam ra'atin la tahillulah. Ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi di api neraka itu lebih baik daripada kalian berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tubrani dari sahabat Nabi Ma'qil ibnu Yasar. Kalau penghuni api neraka yang paling ringan siksaannya kata Nabi adalah yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan meletus otaknya. Bagaimana kiranya penghuni api neraka yang kepala yang ditusuk dengan jarum daripada besi. Sebabnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahal atau si wanita berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahal. Ilmunya tahu tapi tidak mau mengamalkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan golongan yang kedua yang akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Allah sebutkan adalah orang-orang yang beramal saleh. Maka ketahuilah bahwa semua amal itu dikatakan saleh tatkala memenuhi dua syarat. Yang pertama dia melakukannya hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Yang disebut dengan ikhlas. Dia hanya mengharap balasan dari Allah semata ketika melakukannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina din Tidaklah mereka beribadah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali itu beribadah dengan penuh keikhlasan. Dan ibadah yang tidak dibangun di atas keikhlasan itu menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura." Kami datangkan seluruh ibadah-ibadah yang mereka lakukan di dunia. Salat tarawih, masya Allah satu jam ini, Rupanya nggak ikhlas. Wajalnahu haba'an mansura. Kami jadikan ibadah-ibadah tersebut debu yang berterbangan. Kata Imam Zahabi, karena nggak ikhlas. Tidak hanya dibuang amalan kita menjadi debu yang berterbangan, menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka sebuah hadis yang cukup panjang. Sebenarnya ingin saya bacakan secara lafaz Arabnya karena waktu yang terbatas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamati Inna awala ma tus'iru bihimun nar yaumal qiyamah salasatun. Orang yang pertama kali diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka itu ada tiga orang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun ustushida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa adalah orang yang mati di medan jihad perang bersama orang-orang kafir kemudian didatangkan kepada Allah Allah ingatkan nikmat-nikmatnya kepada dia selama dia di dunia dia pun mengakui akan nikmat-nikmat tersebut kemudian Allah tanyakan kepadanya apa yang kamu telah lakukan dengan nikmat-nikmat aku di dunia tersebut diberikan mobil diberikan rumah diberikan istri diberikan anak diberikan pekerjaan kesehatan kesempatan dan seterusnya apa yang setelah kamu lakukan dia menjawab tuh tufika hatta kutil. aku berangkat ke jihad wahai Rasulullah, wahai Allah sehingga aku mati syahid. Maka Allah jawab, "Kadzab. Innama qatalta liqal bi annaka jari." Kamu pendusta. Kamu itu berjihad semata-mata agar kamu dikatakan seorang pemberani, seorang pahlawan. Dan itu sudah dikatakan. Maka Allah perintahkan kata Nabi dia diseret, diseret itu dengan muka yang ke bawah. Ditundukkan mukanya, dia diseret dalam keadaan mukanya ditundukkan ke bumi, fasuhiba ala wajhi fi nari jahannam kemudian thumma yulqa fi nar kemudian dilemparkan ke dalam api neraka Sofnya mati di medan jihad dia meraih bidadari dari surga Allah tetapi menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka yang kedua kata Nabi orang yang membaca Al-Quran mengajarkan ilmu agama tetapi ria kemudian juga dilempar pertama kali menjadi seret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah kata Nabi Didatangkan kepada Allah di hari kiamat Allah ingatkan seluruh nikmat-nikmatnya kemudian dia pun mengakuinya lantas Allah tanyakan apa yang telah kamu buat dengan nikmat-nikmat tersebut dia pun menjawab semua pintu-pintu sedekah telah aku sedekahkan hartaku karena engkau ya Allah maka Allah katakan kadzab kamu pendusta kamu melakukannya agar kamu digelar seorang yang dermawan karena pilkada yang sudah dekat kamu turun ke sana dan ke sini untuk membawa bantuan karena pilkada yang sudah dekat, kamu tempelkan gambarmu di Serambi telah memberi bu, bantuan ini dan bantuan itu supaya dipilih nantinya. Gak ikhlas. Maka kata Nabi fasuhiba ala wajihi thumma yulqa finari nari Kemudian dia diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Sodokoh udah keluar uang ratusan juta. Ya, tujuannya supaya orang tahu seluruh Aceh. Pilkada setahun lagi, dua tahun lagi, Ya. Berikan ke sana di sini dan sampaikan. Ya. Kasih 100 juta, kasih tahu aja 500 juta. Ya. Supaya dipuji, bukan hanya nggak dapat pahala, tapi menjadi yang pertama kali diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka di hari kiamat. Sudah capek sholat, capek umroh haji, ya pulang haji lupa diberikan sertifikat marah sertifikat haji nggak diberikan marah sudah sekian ratus juta saya keluarkan dua sertifikat haji saya nggak diberikan berarti haji itu apa karena Allah atau karena sertifikat Apakah di hari kiamat kalau dia mau masuk dari pintu haji Allah akan tanya mana sertifikat hajinya Kalau nggak ada sorry ya nggak boleh masuk Kan enggak Ditempelkan di rumah yang sertifikat hajinya Nggak khawatir ini menunjukkan dia riak Haji yang sudah mengeluarkan uang puluhan juta lelah, capean yang luar biasa. Namun karena ria menjadi debu yang terbangan dan sebab itu dia pertama kali menjadi orang yang diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Maka hati-hati dari penyakit ria. Yang pernah merasa aman, dari penyakit ria ini. Jangan pernah kita menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang kita ketika kita bahas bab ria. Tanyakan kepada diri-diri kita ini selama hari, selama ini, pernahkah kita ria? Tanda kita ini tidak ikhlas kepada Allah kata para ulama salaf ketika engkau berada di depan manusia kamu indah beramal, semangat beramal dan bertakwa kepada Allah tetapi ketika engkau bersendirian bersama Allah berbagai maksiat kamu lakukan. Ini tanda kamu itu seorang yang ria kata para ulama. Tanda engkau itu seorang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau engkau ikhlas, kondisimu itu tetap sama di depan manusia ataukah di belakang mereka engkau tetap taat kepada Allah, melakukan ya karena Allah, tidak pun karena Allah, bukan karena manusia. Dan Nabi bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Dan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian Rasulullah bersabda di depan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nabi katakan yang paling aku khawatirkan pada diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, Arya, yaitu ria. Dia sholat indah, dia indah-indahkan sholatnya. Karena ada orang yang melihat. Ya, mertua, calon mertua ada di samping, diindahkan sholatnya. Padahal nggak tahu baca apa dalam sholat. Ya mungkin dibaca al-ikhlas saja diulang-ulang karena ada calon mertua dipanjangkan sholatnya seminggu lagi menikah. <laughs> Kajian ini bukan hanya tidak diterima ibadahnya menjadi sebab karena sholat menjadi masuk api neraka karena sholat kenapa karena tidak ada keikhlasan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi dan anjuran beliau walaupun ikhlas kalau tidak ada anjuran dari Nabi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi tetap ditolak amalan tersebut lebih dari itu diharamkan dia masuk ke dalam telaga Nabi saw Nabi bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sebuah bentuk ibadah di atas namakan Islam, di atas namakan Nabi, mengenang beliau, mengingat beliau. Kata Nabi, fahuwa raddun. Kalau tidak ada contoh dari kami, amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Al Imam Ahmad dan Al Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu Nabi bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berhati-hatilah kalian dari ibadah-ibadah, dari amalan-amalan yang baru, tidak ada contoh dariku, tidak pernah aku anjurkan. Para sahabatku pun tidak melakukannya. Karena setiap perkara yang baru yang demikian itulah yang namanya bid'ah dan yang namanya bid'ah itu sesat dan yang namanya kesesatan itu tempatnya api neraka nggak enak kalau nggak melakukan ya sudah pilih enak di dalam api neraka tidak seperti itu bukan hanya difonis sesat dan di dalam api neraka tetapi kalau dia melakukan dengan sengaja dan dia tahu haram baginya telaga Nabi. Siapa yang mengharamkan? Nabi yang mengharamkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi bersabda, pada hari kiamat ada sebagian umat Nabi yang dihalangi untuk masuk telaga. Maka Nabi pun menyatakan kepada Allah, Ya Rabbi umati umati. Wahai Rabbu, mereka itu umatku. Mereka itu umatku. Karena Nabi mengetahui umat-umatnya dengan cahaya-cahaya yang ada di anggota sujud mereka. mereka. Maka Allah jawab innaka la tadri ama ahdathu ba'dak. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbarui dari agamamu setelah engkau meninggal. Subhanallah. Jadi sekarang masih beranikah kita mengucapkan nggak enak kalau kita nggak buat? Silakan pilih nggak enak dengan manusia, tetapi enak dengan Allah yang sudah memperbarui syariatnya. Enak dengan Nabi ketika bertemu di hari kiamat Nabi katakan dari mana kamu ambil amalan itu? Siapa yang mengajarkan kamu untuk merayakan hari kelahiran? Siapa dari mana dan siapa yang mencontohkan kamu? Aku dan sahabatku adalah sebaik-baik contoh untuk kamu. Dan hal itu belum pernah kami lakukan. Dari mana kamu ambil? Mau jawab apa nantinya hari kiamat satu jengkal matahari di atas kepala kita? Dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak ada pakaian selai pun tubuh kita akan ada jembatan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang di bawahnya api neraka yang menyala-nyala masihkah kita menyatakan gak enak sama orang kalau nggak buat sama nabinya enak sama Allah pemilik syariat Islam kita enak mengubah-ubah agamanya subhanallah api neraka apakah enak api neraka sehingga kita korbankan Prinsip beragama hanya karena kan tidak enak rela masuk ke dalam api neraka yang satu hari di dalamnya bagai seribu tahun, lima puluh ribu tahun di dunia. Yang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan meletus otaknya. Itu dalam hadis dari Imam Muslim dan Nabi telah bersabda wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru dalam agama tidak pernah aku contohkan, tidak pernah aku anjurkan. Itu namanya bidah dan setiap yang namanya bidah itu sesat dan setiap yang namanya kesesatan di dalam api neraka tempatnya. Ini sabda Nabi kita yang paling sayang kepada kita, yang paling lembut, yang selalu berpikir tentang kebaikan umatnya. Jadi masalahnya bukan kecil, Jangan beragama pakai rasio ataupun logika. Kalau agama ini diserahkan kepada logika dan hawa nafsu, manusia akan hancur agama Allah ini. Allah berfirman, "Walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard." Kalau kebenaran agama ini harus mengikuti hawa nafsu, keinginan, logika manusia ini akan hancur langit dan dunia ini. Ya, Orang yang pendidikan S1, S2, S3 tentunya cara berpikirnya beda dengan orang yang nggak ada SS tadi itu. Orang gunung berbeda cara berpikir dengan orang laut. Orang yang tinggal di kota beda lagi gaya berpikir dengan orang yang ada di kampung kalau agama Allah diserahkan kepada rasio manusia, kepada logika, kepada akal mereka, mereka akan berpecah belah, nggak akan pernah bersatu padu dan tidak ada titik temu. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu wa ma siwa dzalika famin wasa'isy syaitan. Cara beragama yang benar itu Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata, selain dari itu semuanya dari syaitan. Masya Allah. Kalau ini prinsip kita, kita nggak pernah bimbang. Mau di Arab, mau di Indonesia, mau di mana saja, kita tanya mana dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mana contoh dari sahabat? Nggak ada, mohon maaf, saya nggak mau melakukan. Tapi kalau ikut-ikutan bagaimana kebanyakan manusia akan selalu berubah. Di Indonesia mayoritas Syafi'i, datang ke Maroko, eh, Libya, Jazair sana madhabnya Maliki. Datang ke Mes ke Timur Tengah Hambali. Datang ke India, Bangladesh, Rohingya, Afghanistan di sana Hanafi, madhab Hanafi. Berarti harus gonta-ganti seperti HP pas haji pakai kartu Saudi Arabia turun di Dubai pakai kartu Dubai sampai ke Indonesia baru Telkomsel lagi ya waktu sudah habis ya Taib, maka ilmu agama ini bukan dengan rasul. dan itulah bahaya beragama karena tidak enak dengan manusia sehingga kita lihat tadi Abu Talib meninggal di atas kekufurannya hanya dikarenakan tidak enak dengan manusia. Jangan sampai kita mati dalam keadaan melakukan kebidaan yang telah kita ketahui tujuannya karena nggak enak sama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat yang telah kita sebutkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah taala ba'da isya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.